wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai manusia, sebagai pemimpin umat, sebagai khalifah fil ard, sebagai makhluk yang termulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat duniawi ataupun ukhrawi. Yang tentunya kita sebagai seorang hamba-Nya, kewajiban kita adalah menyembah, beribadah hanya kepada beliau, hanya kepada dia saja. Ya. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salawat dan salam ya kita aturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa mengetahui hakikat Islam. Ya Allah percayakan kepadanya dan beliau adalah orang yang adil amanah ya, telah menunaikan <clears throat> amanahnya. Ya. Ikhwatal iman, barakallahu ajma'in bahwa kali ini pembahasan kita adalah sudah sampai kepada masalah yang ke-90 insyaallah. Di antara masalah jahiliyah kita sudah mencapai pada masalah yang 90 artinya tinggal beberapa masalah lagi yang akan kita bahas ya karena Syekh rahimahullah taala mengatakan ada 128 masalah jahiliyah. Ya, sekarang kita sudah masuk ke poin yang ke-90. Baiklah ikhwatal iman rahimahullah azani Allah wa iyyakum. Ya. Gimana <clears throat> Syekh rahimahullah taala dalam masalah ini mengatakan ada berbeda, eh, agak berbeda dengan judul dulu sebelumnya karena beliau mengatakan min hisalil jahiliyati al baqiyati fi ba'di hadhihi ummah. Tradisi jahiliyah yang masih tersisa dalam sebagian umat ini. Jadi Rasulullah SAW ini yang mengatakan bahwa pembahasan kita ini yang ke-90 ini yaitu tradisi jahiliyah yang masih tersisa atau masih ada dalam sebagian umat Muhammad saw yang masih tidak bisa ditinggalkan oleh Muhammad umat Muhammad saw Ada sebagian umat tidak semua umat yaitu al-fakhru fil ahsab, at-ta'nu fil, fil ansab, wal istiqa'u bin anwa, wa niyahatu anil mayyit. Di mana perkara itu atau masalah jahiliyah yang masih dilaksanakan sebagian umat Nabi Muhammad SAW yaitu membanggakan anak moyang, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang dan menangisi mayit keempat hal di atas ya kalau itu empat masalah tadi yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin sebagian kaum muslimin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah menegaskan hal itu sebagaimana sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arba'un min ummati la min umurin jahiliyati la yatrukunahunna. Jadi arba'un fi ummati min umuril jahiliyati la yatrukunahunna. Empat hal dalam umatku yang termasuk perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab yaitu mereka membangga-banggakan anak moyang wa ta'nu fil ansab mencela nasab mencela garis keturunan wal istisqa ibnu nujum dan meminta hujan kepada bintang-bintang waniyahatu anil mayyit dan menangisi maka empat perkara ini adalah empat perkara yang masih ada di dalam umat ini yang masih tidak bisa ditinggalkan oleh umat ini yaitu sebagian dari kaum muslimin tentunya kepada mereka yang tidak memahami tentang hakikat agama ini ataupun mereka yang terfitnah dengan masalah sepatah ini. Ikhtal iman, azana wa iyakum. Al-fahru fil ahsab, ayat takhal insana bi amjad, abaihi wa ajdadih. Ya. Maka yang disebut dengan membanggakan nenek moyang adalah seseorang membanggakan kemuliaan orang tuanya dan nenek moyang mereka. Ayat tafakhar, merasa bangga, merasa sombong, merasa di atas derajat orang lain dengan garis keturunannya. Orang tuanya merupakan orang yang mungkin penguasa, mungkin orang yang beribawa, atau garis keturunan yang mulia. Ya. Maka tatkala dia membanggakan keturunannya ini, senantiasa mendengung-dengungkan bahwa saya ada keturunan sipulan-sipulan, ya merasa bangga dengan hal itu, kemudian dia juga meremehkan orang lain tentunya, maka ini termasuk dari perkara jahiliyah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tadi. Karena hal ini ada asbabul wurudnya, di mana asbabul wujudnya wurudnya mengatakan bahwa kejadian mereka, ya orang-orang jahiliyah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu mereka berkumpul di Mina. Wabdala ayat kurullah azza wa jalla yadkuruna mafakhir abaihim. Di mana mereka setelah musim haji, mereka menggantikan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan mem, apa, membanggakan diri, menyebutkan tentang nenek moyang mereka. Kondisi bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Jadi dia menggantikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanggakan garis keturunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu atau bahkan berzikir lebih banyak daripada daripada itu. Au ya, asyadda zikr Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka dalam kondisi ini. Apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu berzikir kepada maka kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu. Bahkan dikit kepada Allah itu harusnya lebih banyak daripada engkau menyebutkan kebaikan membanggakan nenek moyang kita. Nah, ini itu dan ayat ayat ini ya. Walaysa dzikru abawal azdad Bukan ya menyebutkan tentang mereka nenek moyang kita. Nah, ini adalah seorang terfitnah dengan tafakhur, merasa sombong, merasa bangga, merasa besar hati ya dengan garis keturunannya. Ya, maka dakwah kepada keturunan, dakwah kepada garis-garis silsilah keturunan yang bisa ya membuat seorang terlecehkan dan membuat seorang akan terbangkan dengannya, maka ini juga merupakan bagian daripada amal jahiliyah. Ya, tentunya semoga kita terlepas dari belenggu ini. Karena sebagian kita masih ya melaksanakan hal-hal semacam ini walaupun dia masih kaum muslimin dan sebagainya masih mengkastakan kehidupan. Nah, Kasta kehidupan adalah bagian daripada agama Hindu yang bukan bagian dari agama kita. Wataliman, warahmatullahi barakallahu ajmain. Kemudian wal istiqo bin nujum. Eh, apa? Wat fil ansab. Ya, yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab. Yaitu mencela nasab ya, di mana mereka yang pertama adalah membanggakan keturunan yang kedua ini adalah kebalikannya, yaitu memutus keturunan atau memutus atau mencela meremehkan nasabnya. Ka'iyakula fulan malahu asl. Fulan min qabilatin laisa fihi asliyah. Semacam orang mengatakan orang itu tidak punya asal. Atau orang itu dari kabilah yang tidak punya asal. Wahada maknahu kasul akharin. Maka maknanya ini adalah meremehkan, mengurangi tentang kewibawaan, kredibilitas seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayuhan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, Inna khalaqnakum sungguhnya engkau diciptakan min dzakari wa unsa daripada jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syuba wa qabaila lita'arafu dan dijadikan atas kalian suba ya kabilah-kabilah bangsa-bangsa wa qabail ya kabilah-kabilah lita'arafu tujuannya adalah untuk saling mengenal perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan negara, perbedaan kebudayaan Tujuannya untuk saling mengenal satu sama lain bahwa kita adalah sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dobitnya, batasannya. Seperti apa batasannya? Inna kramakum indallah atqakum. Yaitu orang yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jadilah di sini inna kramakum indallah atqakum jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di antara kita adalah orang yang paling takwa. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari berbagai macam bangsa. Perbedaan bahasa dan seterusnya tidak untuk menjadikan permusuhan di antara kita, tidak untuk menjadikan meremehkan keturunan di antara kita, tidak menjadikan untuk ya memutus saling persaudaraan di antara kita, akan tetapi untuk saling mengenal, berkasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Tentunya kasih sayang yang di atas ketakwaan. Bukan hanya mengenal semata, akan tapi lebih jauh daripada itu, tujuan mengenal satu sama lain adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih banyak kaum muslimin ya, sebagian kaum muslimin masih merasa hina dengan garis keturunannya. Tentunya ini adalah tidak boleh. Ya. Wal istisqa bin nujum Ya, kemudian masalah yang ketiga yang masih dilaksanakan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, ya, adalah istisqa ibn nujum, yaitu meminta hujan dengan cara jalan bintang. Ya, meminta hujan kepada bintang, i'tiqad anal mataru yang zilu min ta'thir tulu'in najmi al guru al guru guru guru bihi. Wahadani min jahiliyah. Maka semacam orang meyakini bahwasanya akan turun hujan dengan adanya pengaruh terbitnya bintang dan tenggelamnya bintang. Baik bintang terbit atau bintang uh, tenggelam. Maka hal ini merupakan bagian dari agama orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah adanya taksir, adanya pengaruh. Bahwasanya hujan ini sebabkan karena adanya bintang. Tatkala bintang Pulan, bintang si Anu, ya terbit, maka nanti akan ada turun hujan. Bintang si Anu apa namanya tenggelam akan turun dan sebagainya. Ini adalah anggapan mereka orang. Kita ketahui bahwa al-matar inama yaksulu subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa hujan itu adalah turun karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yanzilul ghaiza min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Sudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji ya Kutal iman arsadani Allah yakum maka anggapan orang-orang jahiliyah bahwa sebab adanya kejadian di bumi ini adalah karena pengaruh apa yang ada di di langit yang dimaksud di langit adalah bukan Allahnya tetapi makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. maka kalau kita perhatikan ya, dari kita para ulama Sebagaimana Syekh Abdul Rahman Al-Syekh mengatakan ya, disebut dengan tanjim atau perbintangan adalah huwal istidlal bil ahwalil falakiyah alal hawadisi ardiyah. Itu seorang berhujjah dengan kondisi falakiyah, ya, falak, ya, langit, ilmu langit, ini perbintangan. Ala khawadisil ardiyah tentang kejadian-kejadian apa yang ada di bumi. Jadi kejadian yang ada di bumi dikaitkan dengan kejadian apa yang ada di langit. Semacam tadi adanya hujan karena ada bidang sepulan nih begini. Ada hujan, ada bidang bulan sebegini. Ada kemarau bidang bulan sebegini. Seperti itu. Ya. Diyakini, dia punya keyakinan semacam itu. Mesti. Ya. Maka ini adalah merupakan agama orang-orang jahiliyah. Hanya saja, Fadilatul Syekh Muhammad Salih Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa al ilmu jum yang qasim ila kismain. Ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, semua kita setelah kita memahami ilmu yang dikatakan oleh Syekh ini, dua bagian ini, insya Allah kita akan bisa memahami mana yang diharamkan, mana yang diperbolehkan. Karena kita juga membutuhkan kepada bintang. Tapi dengan cara bagaimana, insya Allah kita akan terangkan. Jadi kembali kita kembali kepada perkataan Syekh Taimin rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ilmu taksir, yaitu ilmu taksir yaitu seorang berilmu tentang pengaruhnya. Bahwasanya dia punya pengaruh tentang adanya apa bintang-bintang itu. Yang kedua ilmu taisir, yaitu ilmu yang mempermudah dengan cara adanya perbintangan kepada manusia. Sedangkan ilmu taksir, ilmu taksir yaitu dia taksir bahwasanya mengatakan bahwasanya adanya kejadian di bumi karena ada pengaruh perbintangan. Ada ada ada pengaruh gerakan bintang. Ini disebut ilmu taksir terhadap ilmu nujum. Maka ilmu ini ada terbagi menjadi bagian. Ya, ilmu taksir ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, seorang ayat takida annaha dan nujum mu'siratun fa'ilatun. Maka semacam orang berkeyakinan bahwasanya ya, bintang itulah yang sebagai pelakunya. Ya sebagai pelaku, sebagai pengaruh terbesar adanya kejadian di bumi. Bimakna anaha hiyallati tahlukul hawadis wasyurur. Maknanya bahwa dia bintanglah yang menciptakan kejadian dan menjadi menja, apa e, kejadian-kejadian dan bisa menjadikan kejelekan atau kebaikan. Jelas ini adalah tidak sak lagi hukumnya syirik akbar. Ini tidak ragu lagi bahwa ini ada termasuk syirik yang besar. Karena apa? Karena dia menyeru bahwasanya selain Allah ada pencipta. Selain Allah ada pengatur, selain Allah ya, ada yang mengurus. Maka ini termasuk syirkun akbar. Ya, poin yang pertama ini ilmu taksir dalam nujum Poin yang pertama dia berka, beranggapan, berkeyakinan bahwasanya bintang itu sebagai pelakunya terhadap kejadian dunia, maka dia termasuk syirik yang besar yang bisa mengeluarkan orangnya daripada agama ini. Poin yang kedua, yang termasuk bagian daripada ilmu taksir pada perbintangan, ayat ja'alaha sababan yadda'i al ghaib yaitu menjadikan sebab kepada perbintangan itu adalah ilmu ghaib. Fayastadilu bi harakatiha wa tangkulatiha wa tagyiratiha ala annahu sayakunu kada wa kada. Semacam orang beranggapan bahwa adanya gerakan bintang berpindahnya bintang, perubahan akwal bintang, kondisi bintang, dan seterusnya, ini akan terjadi kejadian begini-begini. Ya, misalnya seorang, kalau bulan, kalau adanya bintang ini, ya, nanti akan jadi begini-begini nih. Ya, kalau ada bintang si anu lagi, maka akan terjadi begini-begini. Maka ini menjadikan wasilah ilmu ghaib. Atau juga mengatakan bahwa adanya e, manusia itu akan hidup dan bahagia karena adanya bintang ini. Atau manusia yang lahir ke dunia, bersamaan dengan munculnya bintang itu maka akan menjadi bahagia. Atau sebaliknya menjadi sengsara. Bisa karena adanya bintang. Maka ini pun termasuk idda'im al-ghaib. Termasuk wasilah yang menjadikan dia mengakui adanya ilmu ghaib. Apa, apa namanya? Mengetahui ilmu ghaib. Sedang kita ketahui bahwa ilmu ghaib hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ar al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang di langit. Ya. Tidak ada yang mengetahui barang siapa yang ada di langit dan di bumi tentang ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang kedua juga termasuk kesyirikan atau ilmu ida ilmu gaib. Sedang ilmu, ida ilmu gaib adalah berdusta kepada Al-Qur'an. Ya. Poin yang ketiga ayatakidaha sababan lihudusil khair wasyar. Itu seorang berkeyakinan bahwasanya bintang itu menjadi sebab adanya kejadian baik dan adanya kejadian jelek. ayat idza waqa'a syai' nasabuhu ila nujum atau maksudnya apabila terjadi sesuatu maka mereka mengkait-kaitkan dengan adanya bintang. <clears throat> Maka ini termasuk syirkun askor. Jadi dia tidak tidak meyakini, ya. Hanya meyakini sebab saja, tidak meyakini kalau poin yang pertama tidak meyakini sebagai pelakunya. Kalau poin yang ketiga dia hanya meyakini sebab saja bahwa bintang itu yang menyebabkan seorang bahagia dan sengsara. Terjadinya bencana atau tidak. Ini disebabkan karena sebab saja. Yang melakukan adalah Allah. Dia meyakini demikian, maka disebut dengan syirkun askar. Ya, syirik yang kecil. Ya. Ini adalah yang termasuk ilmu taksir. Ilmu taksir. Artinya seorang mempelajari ilmu nujum, meyakini tentang perbintangan, baik dia sebagai pelakunya, tentang kejadian, atau wasilah sebagai ilmu gaib, ataupun dia mengakui sebagai sebab. Maka ini adalah merupakan bagian yang terlarang. Tatkala kita mempelajari dan meyakini hal semacam demikian. Karena hal demikian adalah merupakan agamanya orang-orang jahiliyah. Adapun masalah yang kedua yaitu ilmu taisir. Dan perbintangan ini ilmu yang bisa memudahkan bagi bagi manusia, bagi kita sebagai manusia untuk bisa yeah, melakukan suatu kegiatan baik dalam ibadah maupun muamalah yang sangat membantu sekali pada kegiatan manusia. Maka ini adalah diperbolehkan. Semacam semacam ayastadila bisi ala masalih dunia. Fahadah matlub. Apabila kita mempelajari ilmu perbintangan, karena adanya maslahat-maslahat secara agama, kepada agama, maka ini adalah perkara yang diminta. Perkara yang mestinya seorang muslimin mempelajarinya. Semacam kama lau arada ayastadila bin nujum ala jihatil kiblah. Semacam kalau kita berhujah dengan bintang atau mempelajari bintang untuk menunjukkan arah kiblat. Ya, tentunya arah kiblat kita sekarang dengan ilmu perbintangan. Maka ini merupakan adalah perkara yang dibolehkan. Ya, bahkan ini menjadi sarana-sarana yang wajib. Ya, karena kita mengetahui arah itu dengan ilmu ya, ilmu-ilmu perbincangan semacam ini ya. Dan ini akan memiliki faedah yang sangat sangat besar. Yang kedua, adanya manfaat duniawi Ya, adanya manfaat duniawi ya maka ini adalah hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa. Dan di sini ada dua kategori. Yang pertama, semacam orang ya secara duniawi ya ingin mengetahui arah. Ingin mengetahui arah apakah timur kemana, barat kemana, selatan kemana, dan sebagainya. Maka ini diketahui dengan cara mempelajari ilmu perbintangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alamati bin najmi hum yahtadun. Dan dengan tanda-tanda adanya bintang-bintang itu maka bisa memberikan petunjuk bagi manusia. Ya. Maka ya, kalau adanya bintang bulan itu menunjukkan arah arah jihah mana, bintang pulang merupakan jihah mana, maka ini dibolehkan. Karena ini hakiki. Ya, ini dibolehkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa di antaranya diciptakannya bintang-bintang itu sebagai petunjuk isyarah kepada kita untuk mengetahui jihah, ya, jihah, ya artinya arah. Atau yang kedua adalah adanya pengetahuan bagi kemanusiaan untuk bisa membedakan bainal fusul, yaitu membedakan antara adanya musim. Ya, seorang mempelajari adanya mengetahui adanya adanya turun apa bintang ini akan muncul musim panas, akan muncul musim dingin. Tapi hal ini banyak dibenci oleh sebagian salaf. Ya. Dibenci sebagian salaf. Ya. Bahwa ilmu semacam ini diperselisihkan di para ulama Ya, tetapi Allah alam saya mengatakan fahad adalah baksa. Ini tidak mengapa. Kata, kata Syekh mengatakan tidak mengapa, akan tetapi dia tidak meyakininya. Ini hanya kalau kita katakan perkiraan saja. Jadi manusia hanya memperkirakan saja semacam adanya perkiraan cuaca, ya, atau perkiraan bahwasanya gunung akan meletus, ya, semacam ya hal eh, hak terjadi pada pada hari ini, ya, atau akan terjadinya tsunami dan sebagainya. Ini hanya perkiraan dengan alat-alat tertentu yang manusia bisa untuk menghindarinya sebelum terjadi. Ya. Maka ini adalah perkara yang tidak mengapa, bahkan di satu sisi ini adalah perkara yang harus diminta oleh sebagian, kan, sebagian kaum muslimin. Ya. Maka itulah mudah-mudahan sedikit ya dari penjelasan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang bagaimana hukum ya perbintangan. Ya karena ya kita masih banyak tidak mengetahui hukum secara detail tentang makna ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini sedikit banyaknya kita e, bisa tergambar tentang mana yang dibolehkan di dalam mempelajari ilmu perbintangan dan mana yang harus ditinggalkan sebagai kita kaum muslimin. Kemudian masalah berikutnya adalah wania atau anil mayit, Yaitu poin yang keempat yang termasuk masalah jahiliyah yang masih ada pada umat ini adalah niyaha anil mayit, Ya, menangisi, meratapi orang yang telah meninggal. Menangisi atau dia sekaligus meratapi orang yang telah meninggal. Ya. Takulu bil qal misal raf'u saut indal mautil mayyit jaz'an wa tasakhutan au dzikri mahasinil mayyit wa takunu bil fi'li misal syaqqul juyub wa latamal hudud dan sebagainya. Ya. Nihanul mayyit itu menangis si orang atau menangis si mayit tatkala Smith meninggal maksudnya menangisi dengan suara keras kita seorang itu meninggal mungkin dia menteriak berteriak ya, karena masa tidak ridho dengan Eh, takdir ya sehingga dia merasa kehilangan sangat sehingga dia berteriak tidak terima dengan kejadian itu ataupun ya dia bersedih yang mendalam ya bila sungkawa yang sangat mendalam sekali sehingga bisa membuat orang stres dan sebagainya ya ataupun dia merasa marah dengan kondisi takdir ini marah kenapa sebulan di, di diambil eh, kenapa tidak yang lainnya dan sebagainya karena masih banyak ya selentingan selentingan semacam ini atau teringat tentang kebaikan si mayit ya dia membayangkan bagaimana kebaikan si mayit dan sebagainya yang bisa merupakan dirinya ya maka ini termasuk dosa dosa besar ya maka kata Syekh ini juga bisa terjadi dengan suap apa dengan kaul semacam tadi ataupun terjadi dengan fiil dengan pekerjaan semacam orang merobek-robek bajunya ataupun merobek-robek saku ya saku apa bajunya dan sebagainya maka ini adalah bagian daripada bagian agamanya orang jahiliyah. Dan kita ketahui bahwa niyaha min kabair itu, Bahwasanya menangis seorang meninggal, meratapi orang meninggal dan seperti hal di atas ini merupakan dosa besar. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan An-naihatu idal lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatranin wa dar'un min jarabin. Seorang wanita yang menangisi mayit, jika belum bertaubat sebelum kematiannya, pada hari kiamat dia akan diberi baju dari minyak ter dan baju besi dari karat. Inilah rajuannya. Maka di sini Iwan? Ikhwan berkatmain hitopnya anak iha seorang wanita ya. Tapi bukan berarti uh, tatkala seorang laki-laki menangis mengalami hal semacam ini kemudian tidak dikatakan oh, ini bukan niyaha. Ini juga niyaha Cuma kenapa khitabnya kepada wanita? Karena kebanyakan yang menangisi, meratapi tentang orang yang meninggal adalah mereka dari para wanita. Ya, karena wanita adalah orang yang lemah imannya, ya kurang akalnya, pendek, ya apa pikirannya dan sebagainya. Maka kejadian ini terjadi pada wanita. Maka pada itu ulama ya mengharamkan seorang wanita untuk apa mengantar jenazah, keluarkannya kepada pemakaman, bahkan kepada ziarah kubur. Kata lemahnya iman seorang wanita. Wasal iman barakallahu majma'in, maka dari sini kita ketahui bahwa menangisi mayit termasuk dosa besar dan termasuk perkara jahiliyah. Yang semestinya kita harus di, apa? menjauhkannya, ya. Semestinya kita harus melakukannya dengan bersabar dan selalu muhasabah mengintrospeksi diri dengan kejar-kejar itu dan berlapang dada atas apa yang telah menimpa kita daripada suatu musibah. Tetapi tidak termasuk dalam hal ini menangisi mayat secara wajar, secara sewajarnya. Ya, karena tatkala kita tertimpa musibah, maka sewajar wajarnya sebagai manusia kita menangis. Ya, kita merasa ibah. Karena ini adalah fitrah orang manusia. Maka perasaan semacam ini adalah tidak mengapa, bahkan manusiawi yang normal. Ya. Maka saya Fauzan rahimahullah telah mengatakan wala yadkhulu fi hadal buka 'alal mayit. Maka tidak termasuk masalah jahiliyah seorang yang mengalirkan air mata karena adanya keluarganya yang meninggal. di Li'anna walaysa ati insan ayah sibuhu Karena perkara ini bukanlah kemampuan seorang manusia untuk menjaganya. Wa Nabi sallallahu baka lima mata ibnuhu Ibrahim. Dan kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis tatkala meninggalnya anaknya Ibrahim. Tatkala meninggalnya Ibrahim sehingga Rasulullah SAW mengatakan <clears throat> Innal aina tadummu wa qalbu yahzun wa la naqulu illa ma yardu rabb wa ina bi faraqika ya Ibrahim la mahzunun la mahzunun ya. Sehingga Rasulullah mengatakan aku berinang air mata dan hati ini telah sedih, namun aku tidak akan berkata sesuatu melainkan perkataan yang disukai oleh Tuhanku. Demi Allah, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku sedih atas keadaanmu. Ya. Ini adalah Rasulullah SAW, suri tauladan kita, khairul basar, ya, wasaidul ambia wal mursalin. Ya. Beliau tatkala meninggal anaknya, maka beliau mengeluarkan air mata. Tapi bukan berarti air mata niyaha, bukan berarti air mata yang merata, tapi air mata sewajarnya harus ditinggalkan seorang buah hatinya. Ya, maka menangis. Mungkin kita begitu juga. Ya, maka ini perkara yang dibolehkan dan ini adalah perkara manusiawi. Hari ini saudara kita tertimpa musibah. Ada yang kena tsunami, ada yang terkena longsoran, ada yang terkena tertimun daripada gunung yang meletus. Ya. Maka tatkala itu saudara kita menangis ataupun kita menangis melihat kaum muslimin semacam demikian, maka ini perkara yang dibolehkan. Ya, kemudian kita menangis, kita dan punya solusi yang terbaik, bagaimana kita mendoakannya, membantu dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Tetapi kalah kembali kepada masalah niyaha, semacam yang diterangkan tadi, maka ini termasuk bagian daripada agama orang-orang jahiliyah. Faidah takalama insan bi kalamin yardiyallah indal musibah wa qala inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa hamidallah wa syakarah fatarallahu lahu wa jabarahu musibatahu Ya. Syekh rahimahullah terus mengatakan kalimatnya, jika Allah meridhai perkataan seorang tatkala terkena musibah, maka orang itu akan mengatakan innalillah wa rajiun. Jadi apabila manusia terkena musibah, kemudian ridho dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berkeyakinan bahwa di balik itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga dia mengatakan innalillah wa inna kemudian memuji Allah dan bersyukur atas apa yang timpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihilangkan musibahnya. Akan cepat nanti akan Allah memulihkan musibahnya dengan kenikmatan yang bisa berlipat ganda. Ya, tentunya seorang Islam atau kaum muslimin harus yang punya keyakinan kepercayaan kuat terhadap hal-hal semacam ini. Ya, ikhwatal iman, wa iyyakum. Ya, inilah yang disebut dengan niyahah anil mait secara singkat ya. Fahadil arba min umur jahiliyah wahya baqiyatun finnas. Maka ini adalah empat masalah jahiliyah yang masih ada pada umat ini. Masih ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di sebagian kaum, di sebagian individu manusia, tidak semuanya. Ya. Fayajibu taubat minha, maka wajib bagi kita tatkala kita melakukan hal semacam ini bertaubat darinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Fadal wadal hadis ala ana wa laysa kullu man fihi syai'un min jahiliyati yakunu kafiran. Fa umur jahiliyah minha ma huwa kubur wa minha ma huwa duna dalik. Tapi perlu diketahui saudaraku seiman, ya. Ada punya ditunjukkan oleh hadis yaitu empat perkara ini tidaklah menunjukkan kepada seorang melaksanakan hal ini menjadi kafir tidak. Jadi empat masalah jahiliyah ini apabila terjadi pada seorang tidak tidak langsung mengkafirkan orang yang tidak. Karena kata Syekh, perkara jahiliyah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Tidak semua masalah jahiliyah masuk ke dalam jurang kekafiran. Akan tapi merupakan bagian agama jahiliyah yang mestinya kita harus menjauhinya. Karena agama jahiliyah adalah bukan suatu kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali. Ya. Karena banyak kerusakan terkandung dalam agama orang-orang jahiliyah. Tetapi bukan termasuk apabila ada orang niaha, apabila ada orang seperti itu tidak menjadi kupur langsung keluar daripada Islam. Akan tapi apabila dia berkeyakinan berlebihan yang bis, hukum syar'i mengatakan dia harus keluar, maka tentunya dia harus keluar daripada millah. Ya. yuqtal ya iman, ajanallahu yakum kita masuk kepada masalah berikutnya, yaitu masalah yang ke al-hadiyat wa tis'un, ke-91 di mana saya mengatakan qiyamu mujtama'uhum 'alal bagi ya di mana masyarakat orang jahiliyah mereka berbuat kezaliman ya masyarakat orang-orang jahiliyah mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga saya rahimahullah mengatakan anna ajallak fadailuhum fadailahum al-baghyu. Kemuliaan mereka terbesar. Kemuliaan mereka orang-orang jahili yang terbesar adalah kezaliman. Waqad dzakarallahu fihi ma dzakar. Dan sungguh Allah telah menjelaskannya dalam hal itu. Al-baghyu huwa at-ta'addi 'ala nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Ya. Yang disebut dengan bagiu adalah seorang menyakiti orang lain. Seseorang ya berlebihan memusuhi orang lain sehingga dia mengkucurkan darah ya atau merampas harta ataupun ya melecehkan kehormatan. Wa ahlul jahiliyah ya'tabiruna dzalika min fahirihim. Maka orang-orang jahiliyah adalah menganggap hal itu sebagai kebesaran ya. Wa wa ahaduna bihi min as'arihim wa maqalatihim dan justru mereka saling memuji ya dalam syair-syair mereka dan perkataan mereka. Jadi orang jahiliyah bangga dengan merasa dolim pada kaum lain, merasa dolim dengan orang lain, merupakan bagian daripada kebanggaan, merupakan bagian daripada ya kesenangan tersendiri. Ini agama orang jahiliyah. Sehingga syair-syair mereka, syair jahiliyah mengandung bentuk kebanggaan kepada kaum, melecehkan kaum lain, ya syabkud dima dan sebagainya. Padahal Islam bitahrimihi wa anhu, maka Islam datang yang mengharamkan hal itu dan melarang hal itu terjadi. Islam datang menghancurkan agama jahiliyah, menghancurkan kesombongan, ya menjauhkan daripada kebanggaan terhadap kaum dan seterusnya. Bahkan Islam melarang berbangga diri. Ya, kadang kita lupa bahwa kita mempunyai suatu kelebihan, yang kelebihan itu kadang-kadang orang tidak miliki, kita bangga dengannya, maka termasuk dalamnya ada atakabur. Tapi Islam datang dengan wal amru bil adli bainan nas. Atau Islam datang dengan keadilan di antara sama. syaru aliman bugiya alaihi ayang taqsa ali nafsihi hatta yartada bagyu wa yantasiru al madlum. Bahkan Islam mensyariatkan bagi orang yang terdolimi, maka adanya kisos atas dirinya jadi kepada hukum, kepada hakim minta ada kisos. Sehingga orang yang berdolimi akan menjadi salah dan, dan menolong orang-orang yang terdolimi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul innama kharama rabial fawahisha ma zahara minhu ma batan wal is wal bagya bi ghairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunajil bi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan, ya, mempersekutukan Allah dengan suatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dalam surah Al-Araf ayat 33 ini, kezaliman ini bergandengan dengan perbuatan keji, bergandengan dengan kesyirikan, bergandengan dengan berkata tanpa ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum bagyu adalah hukum dosa besar. Ya, dosa besar. Karena di sini gandengan dan kesyirikan dan sebagainya. Karena sangat pentingnya kaum muslimin untuk menghindari hal semacam itu karena dosanya bisa digandengan dengan kesyirikan, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk berbuat adil. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yu'idukum la'alakum tadhakkarun. Nah, tentunya ayat ini mungkin sebagian kaum muslimin sudah sangat hafal. Ya, karena ayat ini sering dibawakan oleh khatib ya. Dibawakan oleh khatib dalam setiap khutbah Jumatnya ya. Coba kita pahami maknanya semoga kita bukan hanya mendengar saja tapi bisa memahami makna yang disampaikan oleh khatib tersebut. Gimana tadi Allah mengatakan Allah ya'muru bil adil wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ya. Wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagi. Ya. Dan memberikan kepada kaum kerabat, memberikan nafkah, memberikan sedekah dan sebagainya kepada kerabat. Wa yanha, kemudian Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Kemudian yu'idukum la'alakum tadakkarun ya dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajar, pelajaran untuk ikhwatal iman arsadinallahu yakum inilah Islam yang berkebalikan dengan agama jahiliyah. Islam membongkar, mendobrak pintu jahiliyah, menghanguskan jahiliyah, sehingga tatkala datang Islam, maka agama jahiliyah telah sirna. Dengan ajaran Rasulullah, dengan agamanya Rasulullah SAW, maka masa jahiliyah telah lenyap, sirna. Akan tapi kita katakan tadi bahwa perkaranya, masalah sebagian masalahnya masih ada pada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi, empat masalah yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum Muhammad. Ya, di antaranya empat masalah ini di sebagian kaum, tidak semua kaum. Ya, kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW, kala beliau khutbah dalam khutbatul wada, ya, haji yang ter terakhir, ya, beliau mengatakan, Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum alaikum haram. Kahirmati yaumikum hadha, fi biladikum hadha, fi syahrikum hadha, alla hal balagtu. Kemudian Rasulullah SAW telah mengatakan, sesungguhnya darahmu, harta bendamu, ya, kemudian kehormatanmu adalah haram atas dirimu, seperti haramnya bagimu ya yang sekarang ini di negerimu ini dan bulanmu ini ingatlah bukan aku telah menyampaikannya yang saya mengatakan Allah hal balagtu ingatlah bahwa aku telah menyampai menyampaikannya artinya diwanti-wanti oleh Rasulullah para para sahabatnya tatkala ya sempurna Islam tentunya harta kalian para sahabat dan kaum muslimin adalah merupakan haram tidak boleh dikucurkan akan tapi nanti ada hadis-hadis yang lain yang mengatakan tidak boleh dikucurkan darah kaum muslimin kecuali bihakil Islam, kecuali ada hak Islam. Ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum yang jelas bahwa agama orang-orang jahiliyah senantiasa mereka berbangga-bangga kalau dirinya adalah mendolimi orang lain. Karena terjadinya perangan, terjadinya pertumbuhan darah, perampasan hak dan sebagainya, karena merasa bangga dan kabilahnya, ya kemudian mereka ingin menolimi saudaranya tatkala dikatakan kuat kabilah ini maka semakin bangga maka semakin hebatlah kabilah itu dan ditakuti oleh kabilah-kabilah yang lain maka itu mempunyai kebanggaan yang tersendiri padahal kebanggaan ini adalah kebanggaan yang tidak boleh dalam Islam ya yang mendolimi menyakiti ya hati perasaan orang lain maka merampas yang bukan haknya. Baik, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala kita menginjak masalah berikutnya yaitu al-fahru bi ghairil haqqi aw bi haqqin. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah senantiasa mereka menyombongkan diri baik karena benar ataupun karena salah. Orang jahiliyah di antara ajaran mereka ataupun kondisi mereka senantiasa menyombongkan diri baik karena benar ataupun salah. Menyombongkan diri karena benar pun tidak boleh, apalagi menyombongkan diri karena kesalahan. Sehingga Syekh rahimahullah mengatakan anna anna ajalla humul fakhru wala bihaqqin fanuhiya anhu. Sesungguhnya kemuliaan mereka orang jahili yang terbesar adalah kesombongan. Padahal walaupun itu benar, tetap dilarang. Jadi permasalahan jahiliyah, yaitu mereka al-fahru bihaqqin. Fahum yakharuna afalihim wa af'ali abaihim. hadamunuhiyan anhu di mana orang jahiliyah mereka berbangga dengan apa yang benar pada diri mereka, di mana mereka menyombongkan diri dengan perbuatan mereka dan perbuatan nenek moyang mereka. Fuhadamun yun anu, maka ini adalah tidak boleh. Karena menyombongkan diri dengan sesuatu yang dia miliki perkara yang tidak boleh. Kenapa? Li'anal fakhra bi a'mali yu'addi ila i'jabi bi nafsi wa iftiqaril akharin. Karena merasa sombong, merasa bangga berlebihan kepada apa yang dilaksanakan, apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, ini akan berakibat kepada ta'ajubu nafsi. Merasa besar hati, merasa ta'ajub dengan dirinya. Yang akhirnya dia akan ihtiqarul akharin. Dia akan menghinakan, melecehkan, dan mengkecilkan derajat orang lain. Wahuwa munhiyun anhu. Dan perkara ini dilarang darinya di Islam. Wahwa min af'al jahiliyah. Ketahui ikhwan, hal semacam ini merupakan perbuatan orang jahiliyah. Fala yajuju lil muslim ayatafakhkhar li'annahu mahma badli wa mahma amila fa innahu muqassarun. Ikhwatal iman, ada suatu faedah, ada suatu nasihat yang besar yang harus kita perhatikan dari kaum muslimin dari Syekh Fauzan rahimahullah taala. Saya mengatakan fala yajulil muslim fakhar Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk membanggakan diri, untuk sombong terhadap apa yang dia lakukan. Li'annahu mahma badli wa mahma amila fa inna Karena ketahuilah. Tatkala kita beribadah, tatkala kita beramal, ya, kita pun masih ada amalan yang tidak dilaksanakan oleh kita, orang lain melaksanakannya. Wala yu'addi kullu ma alaihi dan kita pun tidak melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ya tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan ketidakmampuan kita ataupun dengan kemampuan kita. Masih banyak sunnah yang belum kita laksanakan. Ya. Maka dengan sini saya mengatakan ya, kepada kita kaum muslimin agar tidak menyombongkan apa yang ada pada diri kita. Ya. Fahakullah adim, wahakul walidina adim, wahakul haqul adim, wa alaih hukul adimah, fakaifa yafakharu insan idha fa'ala syai'an min ihsan, awil ma'ruf, awil min af'alil khair. ma'anna innama atabi bi syai'in yasir. Ya. Kemudian saya lebih lanjut mengatakan, hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah agung. Hak kedua orang tua pun demikian. Hak keluarga kita pun demikian. Dan hak para manusia pun demikian. Bagaimana kita menyombongkan diri kita pada sesuatu yang kita laksanakan kebaikan itu hanya kecil. Ya, hanya bagian kecil yang kita laksanakan. Sedang hak-hak semua itu pun belum tentu kita tunaikan. Maka bagaimana kita bersembuhkan diri sedang kita hanya melaksanakan perbuatan yang kecil. Iwat ilman wa yakum. Ini adalah satu nasihat kepada kita kaum muslimin. Satu nasihat kepada kita semua. Saya dan antum semua. Bahwa tidak bagi kita untuk menyombongkan diri kita di depan orang, orang lain dengan kelebihan yang apa ada pada diri diri kita. Tetapi sebaliknya kita harus tersamu, ya kita harus bertoleransi, harus bekerjasama dan seterusnya dalam dakwah. Bahkan di dalam setiap muamalah kita. Ya. Kemudian saya mengatakan, Hada min iftikhari fima bainahu wa bainal khalik ini adalah menyombongkan diri antara antara hamba yang lainnya. Maka hukum menyombongkan diri antara makhluk dan makhluk yang lain jelas ini pun tidak boleh. Terlarang. Ya. Maka bagaimana lagi tatkala dia menyombongkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini asyaddu haraman. Maka ini adalah lebih haram lagi. Ya, tidak boleh lagi. Menyombongkan diri antara satu dengan yang lainnya sama makhluk perkara yang dilarang oleh Islam. Dan tidak boleh terjadi pada kaum muslimin ya tatkala kita melaksanakannya maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut ini cara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya tetapi tatkala kita bersenyumkan diri dengan apa yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah orang yang tidak mengetahui nikmat bahkan bisa menjadi kepada kupur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Firaun dan sahabat-sahabatnya maka ikhwan azanallahu ya kitab ini menasihati kepada kita. Ya, bukan saya menasihati kepada antum, tapi kitab ini menasihati kepada kita semua bahwa kewajiban seorang manusia adalah menjauhi sikap takabur, menjauhi sikap merasa bangga diri dengan apa yang kita laksanakan selamanya. Baik di antara kita sama kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini jelas, ya. Tatkala kita melaksanakan hal semacam ini karena manusia tidak akan sempurna dalam perjalanan hidupnya. Mungkin karena lupa, mungkin karena ter ya terobsesi dengan yang lainnya, maka tatkala kita melaksanakannya ada solusinya, yaitu kita meminta maaf orang tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kesalahan kita bisa menjadi persaudaraan yang sangat sangat erat, ya. <clears throat> Walhasil kata saya, anal ibtikhar la yambagi ayusaddara minal muslim wa inma huwa min af'ali jahiliyah ya hasilnya atau ter inti dari pembahasan ini kata Syekh Puasanya membanggakan diri seharusnya tidak terjadi pada diri kaum muslimin. Ya. Wa inama huwa min apel jahiliyah. Akan tetapi agama jahiliyah lah. Ya, atau bahwa kesombongan itu merupakan agamanya orang jahiliyah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Sayyidun walidu Adam. Dan kita ketahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik anak Adam, ya, Sayyidul mursalin wal anbiya. Rasulullah adalah eh, tuannya para nabi dan para rasul, ya. Tetapi dia senantiasa mengatakan, janganlah engkau sombong. Sedangkan kita, bahkan beliau tawadu, ya, kepada kepada bawahannya, ya. Inilah adalah akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang senantiasa e, kita semua harus mencontohnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke dalam agamanya, dikokokkan agama hati kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala Terus kemudian kita juga bisa menerima takdir. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang baik atau ketentuan yang buruk. Apapun bentuk musibahnya, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengingkari takdir, tidak meratapi dan sebagainya karena ini merupakan bagian dari agama jahiliyah. Kemudian tidak boleh bagi kita untuk menyombongkan apa yang ada dalam diri kita. Ya, karena apa yang disombongkan oleh kita mungkin orang lain lebih baik daripada kita dan yang pasti bahwa Islam adalah melarangnya.